di dalam berpuasa ini harus ada namanya niat karena Sabtu yang akan datang Anda harus mengerti bagaimana niat niat berpuasa itu kapan mulainya niat berpuasa itu mulainya adalah kalau kita sudah masuk bulan Ramadan maka misalnya Ramadan adalah besok Seandainya Ramadan itu besok, maka maghrib nanti itu kita sudah boleh berniat. Kemudian setelah itu kita berbuka di esok harinya. Setelah buka, kita boleh niat untuk esok hari. Jadi tidak harus nunggu setelah taraweh. Sebab dalam hitungan hari Arab itu, hari agam hari Arab itu, terbenamnya matahari itulah bergantinya hari bukan di jam kosong kosong kosong kosong. Jadi terbenam matahari itu berganti hari. Bagi disitulah saatnya kita boleh niat. Ya niat, niat untuk esok hari. Niat berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang harus kita ketahui tentang niat, kalau kita berniat itu harus di malam hari. Kalau anda lupa niat di malam hari, maka puasa anda tidak sah. Misalnya anda malam itu lupa tidak niat, tak tanya sampai pagi belum niat, maka Anda tidak sah dalam berpuasa. Maka dari itu wajib kita melintaskan niat di malam hari namanya tebit niat. Menginapkan niat di malam hari. Ini masalah niat. Jadi masalah niat waktunya adalah mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar, sodik masuk subuh kemudian niat harus diinapkan di malam hari waktu itu sebentang terbentang antara waktu maghrib dengan waktu subuh sebelum subuh setelah maghrib itulah waktu untuk niat dan niat itu yang ketiga adalah niat cukup dengan di dalam hati kalaupun anda ucapkan boleh itu membantu para ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah jadi niat intinya di dalam hati karena niat di dalam hati ya artinya adalah anda bermaksud untuk puasa bulan Ramadan kalau harus anda ucapkan maka ucapan itu berbunyi aku niat puasa Ramadan esok hari gitu saja aku niat puasa Ramadan esok hari aku niat puasa Ramadan esok hari itu sudah sah bukan niat yang panjang itu kalaupun anda berniat yang panjang dengan lidah anda dibarengi dengan lintasan di dalam hati anda maka sah selama ini yang berniat nawaitu sauman ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhon lillahi ta'ala aku berniat eh, itu boleh itu niat yang panjang sempurna diucapkan dengan lidah tapi yang terpenting adalah lintasan di batin anda tapi kalaupun anda ingin mengajari orang yang mungkin susah menghafal sebab ada sebagian ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mudah menghafal yang demikian ini sebab kita temui ada di kampung-kampung itu ada ibu itu ternyata melakukan sholat tarawih itu diantaranya adalah untuk mengikuti niat tarawih niat puasa sebab giliran lupa tidak giliran tidak bisa tarawih tidak puasa karena apa dia tidak hafal niatnya karena diajari oleh ustadznya niatnya yang panjang itu nah, niat lintas aku niat puasa Ramadan esok hari sudah beres jadi jangan aku niat puasa Ramadan esok hari selesai dan dilintaskan di dalam hati kapan waktunya malam itu kalau ternyata anda lupa tidak niat maka puasa anda tidak sah dan untuk mengantisipasi ini semua maka ayo kita ngikuti madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala di dalam niat maka malam itu hendaknya para imam membimbing jamaahnya untuk ngerapel niat double niatnya ya Allah aku niat puasa Ramadan sebulan penuh gitu di malam itu sehingga jika esok harinya kok bulan berikut hari berikut yang kok tiba-tiba terlupa anda sudah ikut niat mengikuti caranya madhab Imam Malik maka puasa anda dianggap sah tapi dengan catatan jika anda masih bisa mengingat atau ingat maka hendaknya anda tetap niat satu malam satu malam satu malam cuman untuk mengantisipasi saja barangkali kita terlupa lalu kita kok tidak niat maka puasa kita tetap sah karena kita mengikuti madhabnya Imam Malik rahimahullah taala kemudian ada kemudahan lagi kalau seandainya aku sudah niat sayur sahur dan aku makan sahur kemudian aku lupa niat gimana puasa saya sah atau tidak dijawab puasamu sah karena sahurmu itu adalah niat puasa Gak usah dipersulit masalah ini jadi kita sahur ngapain sahur ngapain oh, puasa sudah <laughs> jadi hatimu sudah niat makanya kalau ada orang sahur yang jadi masalah yang nggak sahur nggak traweh gitu. <laughs> ini biasanya suka lupa Baik, ini adalah urusan niat. Jadi jangan sampai niat itu tidak ada di malam harinya. Tabyid niat. Niat di malam hari.